Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la kala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah Kita pada penghujung Kitab Usiam ya. Yaitu pada masalah yang terakhir <clears throat> Dari bab yang kelima tentang iktikaf Al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Dan ini pembahasan yang terakhir dari kitab Siam dalam kitab ini. Mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Apa saja pembatal-pembatal i'tikaf? Yabtulul i'tikafu bima yali. Iktikaf akan batal Karena sebab-sebab berikut ini Al-awwal yang pertama Al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin amdan Keluar dari masjid Tanpa ada hajat Dengan sengaja keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada hajat. Wa in qalla waqtul khuruj walaupun keluarnya sebentar. Jika keluarnya tanpa hajat maka ini membatalkan iktikaf. <coughs> Adapun jika keluarnya dengan hajat atau karena hajat sudah berlalu penjelasannya. Yang demikian tidak membatalkan iktikaf. Seperti untuk wudu, mandi, BAB, BAK, minum, makan dan seterusnya. Adapun keluar masjid tanpa hajat jika dia lakukan dengan sengaja maka batal iktikafnya walaupun keluarnya sebentar sekali. Apa dalilnya li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha? <clears throat> dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak masuk ke dalam rumah ya, kecuali jika ada hajat. Idza kana mu'takifan jika beliau sedang i'tikaf. Jadi kata Aisyah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf, beliau tidak masuk rumah. Padahal rumah beliau di samping masjid. gandeng dengan masjid. Tapi beliau jika sedang dalam keadaan etikaf tidak masuk ke dalam rumah kecuali jika ada hajat. Al hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wali'anna al-khuruja yafutul muqsa fil mu'takif atau fil mu'takif dan juga alasan yang lain ya, di samping dalil tadi. Dan juga karena keluar dari masjid ini meluputkan al-muksu fil mu'takaf. Ya. Berdiam diri di tempat i'tikaf. Ya. Padahal makna i'tikaf adalah hendaknya na'am dia berdiam diri atau menetap di dalam masjid di tempat etikafnya maka keluar dengan sengaja tanpa hajat dari masjid ya. maka ini yafutul muksu fil mu'takaf menghilangkan atau menafikan atau bertentangan ya, dengan sifat etikaf, ya, yaitu berdiam diri di masjid. Wahwa ruknul i'tikaf padahal berdiam diri di masjid itu adalah rukun etikaf. Ini yang pertama dari pembatal-pembatal etikaf. Asani yang kedua <clears throat> dari pembatal-pembatal etikaf adalah al-jima. Melakukan jima. Walau kana dzalika lailan, walaupun dilakukan di malam hari. Kalau dilakukan di siang hari bukan cuma membatalkan etikaf tetapi membatalkan puasanya. <clears throat> Al-jima adalah salah satu pembatal-pembatal etikaf. Walaupun dilakukan di malam hari. Aukan al-jima khurijal masjid, walaupun jimaknya dilakukan di luar masjid. Likaulahi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli mereka yaitu istri-istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya al-jima membatalkan iktikaf. walaupun jimaknya dilakukan di luar masjid. Ya. Jika dia sedang etikaf maka batal etikafnya. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima'in kal istimna'i wa mubasharati zaujati fi al farj. <clears throat> Dan juga termasuk hukum yang semakna dengan jima' ya yang dia itu membatalkan etikaf, ya. sama maknanya dengan jima yaitu al-inzal bisyahwah mengeluarkan mani ya, dengan syahwat biduni jima tanpa jima kalistimna seperti istimna ya. masturbasi atau onani ya. ini yubtilul etikaf, membatalkan etikaf wa mubasyarati zaujati fi ghairil farj demikian pula bercumbu dengan istri walaupun bukan pada farjnya tetapi dia lakukan sampai keluar maninya maka ini membatalkan etikaf sama hukumnya dengan jima membatalkan etikaf asalis yang ketiga Zahabul aqli Di antara pembatal etikaf juga adalah hilangnya akal Tiba-tiba gila misalkan ya. Stres Maka batal etikafnya sudul etikafu bil jununi was sukari ya. Was sukar Dan batal etikaf karena sebab gila Ataupun karena sebab mabuk Likhurujil majnun wasakrani an kaunihima min ahli ibadah. Karena orang yang gila atau orang yang mabuk itu keluar dari daerah atau ahli ibadah keluar dari kondisi mereka keluar dari kondisi ahlul ibadah orang yang gila bukan ahli ibadah orang yang mabuk juga bukan ahli ibadah artinya ibadahnya tidak sah maka iktikafnya tidak sah karena iktikaf adalah ibadah. Arabi <clears throat> yang keempat al-haidu wan nifas. Di antara pembatal iktikaf adalah haid dan nifas. Jika wanita iktikaf kemudian mengalami haid dan nifas maka batal iktikafnya li'adami jawazi mukfil haidi wa nufasa'i fil masjid karena tidak bolehnya wanita yang haid dan nifas ya, terus menerus berdiam diri di di dalam masjid. Nah. Al khamisah yang kelima ar-riddah murtad limunafatiha al-ibadah Murtad juga meng, eh, apa, membatalkan etikaf karena murtad itu bertolak belakang dengan ibadah atau murtad itu menafikan dan menggugurkan ibadah. Wali qaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah Maka gugur semua amalanmu Ini menunjukkan bahasanya Murtad Baik Melakukan kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya Ini menggugurkan ibadah Sehingga ketika dia sedang etikaf, Kemudian murtad keluar dari Islam Maka batal etikafnya. Lain asyrakta la yahbatona amaluk Jika engkau berbuat syirik Maka gugur semua amalanmu Taib selesai dari pembahasan pembatal-pembatal i'tikaf. Nah. Baqiya masail masih tersisa beberapa masalah sebagai tambahan faidah. Nah, <clears throat> bolehkah orang yang sedang itikaf keluar dari masjid untuk menengok orang sakit atau mengurus jenazah? Ya. <clears throat> Para ulama berselisih dalam masalah ini. <clears throat> Wasab dan yang benar adalah tidak diperbolehkan bagi seorang yang sedang etikaf untuk keluar dari masjid hanya sekedar untuk menengok orang sakit atau mengurus jenazah. Mengurus jenazah di sini mencakup e, menyolatkan atau memandikan atau menguburkan. Nah, karena yang demikian menafikan makna etikaf ya yang mana itikaf adalah berdiam di di masjid. Illa kecuali dalam satu kondisi yaitu jika dia termasuk orang yang hukumnya wajib ain bagi dia untuk mengurusi jenazah tersebut. Ya. Misalkan, naam tidak ada yang lain yang bisa mengurusi jenazah tersebut. <coughs> tidak ada orang misalkan. Tidak ada yang mampu mengurusi jenazah, baik itu memandikan atau menyolatkan atau menguburkan ya. Imam nggak ada orang atau gak ada yang bisa atau yang semisalnya. Maka dalam kondisi seperti ini <clears throat> boleh dia keluar dari masjid. Ya. Nah, dikarenakan hanya dia yang mampu untuk melakukannya. Maka boleh dia keluar untuk memandikan mayit atau menyolatkan. Ya. Dan jika dia bisa menyolatkan di dalam masjid maka itu lebih lebih utama dia menyolatkan di dalam masjid jika tidak bisa tidak ada yang ngantar mayit ke dalam masjid misalkan atau yang semisalnya sedangkan dia wajib ain ya, pada dirinya ya, karena tidak ada yang lain lagi ya, maka boleh dia keluar dari masjid untuk mengurus jenazah tersebut. Adapun jika ada orang lain, ya, karena hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, jika sudah ada yang lain mengurusi, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Jika sudah ada yang lain, maka dia tidak boleh keluar dari masjid untuk mengurusi jenazah. Baik. <clears throat> Kemudian <coughs> apa hukum safar menuju suatu masjid dalam rangka iktikaf? Baik. <coughs> Safar untuk menuju masjid dalam rangka iktikaf ini dirinci. Jika safarnya adalah ke masjid Al-Haram atau Masjid An-Nabawi atau Masjidil Aqsa maka boleh melakukan safar ke sana dalam rangka ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la rihal illa ila thalathatil masajid. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan syaddur rihal, safar, perjalanan safar. Ya. Kecuali ketiga masjid. Masjidku ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah. Baik. Ini menunjukkan kalau safarnya adalah ketika masjid ini maka boleh. Adapun jika ke selain tiga ini maka tidak diperbolehkan. Misalkan dari sini niat etikaf di e, Bandung misalkan. Karena di sini tidak ada yang etikaf, nggak ada temen, Ya. Berangkat ke Bandung dia, pengen etikaf di sana. Ya. Atau oh, pengen yang lebih ramai lagi, misalkan ke Jawa sana. Ya. Suasana etikafnya ramai, banyak yang etikaf misalkan. <coughs> dia melakukan perjalanan safar, maka ini tidak boleh tidak diperbolehkan jika perjalanan safarnya adalah dalam rangka tadi menuju ke masjid tersebut untuk iktikaf. Nah. Baik. <clears throat> Adapun jika perjalanannya perjalanannya adalah dalam rangka ziarah misalkan ya, ziarah dengan ikhwah di sana ya atau dalam rangka tolabul ilmi di sana ada majelis ilmu ya maka ini boleh ya. as-safar li tolabul ilmi rehlah dalam tolabul ilmi itu masyru nah kemana saja baik yang dituju masjid atau yang dituju adalah rumah ya, rumahnya seorang alim ya, boleh jika dalam rangka tolabul ilmi sehingga jika kondisinya seperti ini seorang pengen etikaf ya nggak ada teman kemudian di masjid yang di situ ada ikhwah nah tetapi jauh ya, ada etikaf ya maka niatkan kesananya apa untuk tolabul ilmi atau ziarah niatkan kemudian setelah di sana bermajelis ya baru di situ dia berniat Etikaf. Nah, kalau dari sini niatnya memang etikaf dalam rangka ke masjid itu dalam rangka etikaf maka ini tidak boleh. Karena hadis tadi la tusyaddur rihal illa ila thalathatil masajid. <coughs> tidak boleh syaddur rihal melakukan safar atau perjalanan safar dalam rangka ibadah ya safar ibadah kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Taib wallahu taala a'lam bisawab. Ya, naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Selesai kita dari kitab usiam Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar il Kitab Sunnah Dan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Kita membaca Faidah-faidah Faidah-faidah Dari berbagai kitab ya, Yang berkaitan dengan nah, Bulan Ramadan ya, Karena masih ada beberapa pembahasan lagi seperti Lailatul Qadar ya Nah, terus pembahasan salat Id ya, dan yang lainnya. Ya, Insya Allah akan kita baca <clears throat> faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.